Seluruh jazirah Arab, suku-suku Arab ketakutan dengan Nabi SAW. Maka mereka berbondong-bondong kepala suku dengan orang-orang sukunya datang ke Madinah lalu mereka mengucapkan syahadat. Saking padatnya pada saat itu Madinah sampai tidak ada tempat untuk jalan. Jadi penuh dengan manusia. Mereka ucapkan syahadat. Makanya Allah mengatakan waraitan nas dan kau lihat orang seluruh manusia. Ya. Yadkhuluna fi dinillahi Mereka masuk dalam agama Allah berbondong-bondong. Nah pada saat itu mereka datang syahadat mereka pulang. Ada yang cuma datang syahadat pulang nggak pernah belajar apa apa dari Nabi SAW. Saking banyaknya orang. Nah setelah Nabi SAW meninggal, orang-orang yang masuk Islam yang Nabi tahu ini syahadat depan Nabi. Dia datang syahadat depan Nabi, lalu pulang. Nabi SAW pernah lihat orang ini. Dan tetap diistilahkan sahabat karena melihat Nabi SAW kan. Mereka pulang ternyata setelah Nabi SAW meninggal mereka menolak membayar zakat dikenal dengan mani'uz zakah yang Abu Bakar akhirnya perangi mereka mereka turut syahadat di depan Nabi SAW lalu mereka pulang ke kampung-kampungnya ternyata dengar Nabi SAW meninggal mereka pikir zakat itu hanya diserahkan ke Nabi nggak usah diserahkan lagi kepada khalifah setelahnya artinya mereka mau hapus zakat zakat hanya di zaman Nabi SAW saja maka Abu Bakar pun akhirnya memerangi mereka. Waktu Umar mengatakan, ya Abu Bakar, sabarlah. Ya. Kita kirimkan aja dai ke dia, ke mereka. Kata Abu Bakar, Hai Umar, ka, ka, saya kalau saya, eh, saya pernah mendapatkan kamu di zaman jahiliyah seperti singa. Dan kenapa saya temukan kamu setelah Islam menjadi pengecut seperti ini? Kan dia bilang tidak usah kirim pasukan kata Umar. Umar niatnya baik kirim dai. Kata Abu Bakar tidak bisa. Saya temukan kau dulu seperti singa di zaman jahiliyah. Semua orang kau mau terkam. Sekarang setelah Islam kenapa kau jadi pengecut begini? Maka Umar terdiam. Lalu kata Abu Bakar kalimat yang akhirnya Umar akui, saya demi Allah akan memerangi siapapun yang membedakan antara sholat sama zakat dan siapapun yang menolak membayar zakat ke pemerintah karena itu kan pemerintah setempat pada saat itu dikumpulkan lalu Abu Bakar yang bagikan yang menolak pembayaran zakat ini maka saya, yang dulu diserahkan kepada Nabi SAW walaupun cuma seekor kambing maka saya akan perangi mereka lalu diutuslah pasukan dan diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Padahal ini pernah menjadi sahabat Nabi SAW, tapi ternyata mereka meninggalkan agama Islam. Mereka menolak zakat. Jadi makna daripada sahabatku ini bukan berarti sampai di sini hadisnya. Perhatikan lanjutan hadis apa? Setelah Nabi SAW mengatakan, Wahai Rob, mereka para sahabatku. Maka dia menjawab, dia di sini Allah. Ya, karena D-nya diganti kata ganti besar ya, huruf besar di sini berarti Allah menjawab, sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang telah mereka ada-adakan sepeninggalmu. Jadi maknanya di sini apa? Setelah meninggalnya Nabi SAW, orang-orang itu yang dalam histori disebutkan penolak zakat. Dan ada juga yang datang dari sisi lain seperti Musailam al-Kadzab, Aswadul Unsi. Ini orang-orang yang mengaku sebagai nabi setelah baginda Nabi SAW meninggal dunia atau pada saat akhir-akhir hidupnya Nabi SAW lalu mereka melanjutkan keyakinan mereka setelah itu. Maka kata Nabi SAW, aku pun mengatakan sebagaimana dikatakan oleh hamba salih. maksudnya Nabi Isa as Yang pegang buku ditulis itu ya. Ini maksud dengan hamba salih perkataan Nabi SAW adalah Isa as Karena ayat yang dibacakan Nabi ini adalah perkataan Isa pada hari kiamat. Waktu Allah subhanahu wa ta'ala menghadirkan Isa as bersama dengan kaumnya lalu tanya, Hai Isa, apakah kau mengatakan kepada kaummu, sembahlah aku dan ibuku selain Allah? anta qulta linnasi nasi wa ummi ilahaini min dunillah gitu kan sampai akhirnya turun firman Allah ini disebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat 117 sampai 118 dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku masih hidup di tengah-tengah mereka maka setelah engkau wafatkan engkau, aku atau engkau angkat aku kata Isa alaihissalam, Engkaulah yang mengawasi mereka dan engkau ya Allah adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jika engkau menyiksa mereka, maka sungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau memaafkan mereka atau mengampuni, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Lalu dikatakan kepadaku, sesungguhnya mereka terus berbalik ke belakang dalam keadaan murtad sejak kamu berpisah dengan mereka. Jadi hadis ini menjelaskan tentang mani zakah dan orang-orang yang mengaku Nabi setelah Nabi SAW meninggal. Perlu ini teman-teman sekalian ya. Karena orang-orang Syiah menjadikan hadis ini alasan kalau sahabat banyak yang murtad. Abu Bakar tidak murtad. Umar tidak murtad. Semua sahabat di Madinah tidak ada yang murtad. Yang murtad ini adalah orang-orang yang baru masuk Islam dan belum ada imannya. Mereka yang menolak membayar zakat maka diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu itu pun ada di antara mereka yang taubat ya. Ada di antara mereka yang sempat taubat dan akhirnya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. تنهدى يا صاحي كي تستريح